الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد المسلمين di dunia ini di bidang amal cuma ada dua kemungkinan dua macam khair atau syar dalam bahasa Indonesianya kebaikan atau kejahatan. Jadi perbuatan baik atau perbuatan tidak baik. Begitulah seluruh gerak-gerik manusia di atas dunia ini. Kebaikan ada pelaku-pelakunya. Juga kejahatan ada pelaku-pelakunya. Dua macam manusia ini Allah memberikan kepada masing-masing kesukaan, kecondongan kegembiraan untuk melakukan kebaikan untuk satu pihak dan kegembiraan, kecondrongan serta kekeranjingan untuk melakukan kejahatan buat pihak yang lain. Ini juga bedanya antara hidayah dan syaqo. Biasanya yang memilih kebaikan adalah orang yang pertama-tama sudah memang mendapat hidayat. Lalu dia sebabnya dia menggunakan rasio. Akalnya digunakan. Sebab orang meninggalkan menindakkan sesuatu sudah dengan sendirinya. <clears throat> Kalau dia menindakkan suatu kebaikan, biasanya dia lebih dahulu menggunakan otak untuk memperhitungkan akibat perbuatan-perbuatan itu baik akibat yang cepat akan diterima di dunia maupun akibat yang masih ditunggu di akhirat lantas orang itu menggunakan pilihannya menjatuhkan pilihannya kepada yang baik sedang yang sebaliknya orang yang gembira melakukan kejahatan orang itu biasanya lebih dahulu tidak mendapatkan hidayah dan ini tidak bisa diprotes Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa yang Dia mau. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Yudhillu man yasha. Wa yahdi man yasha. Tinggal kita minta. Itu kita berhak. Tinggal kita minta taubat kalau kita sudah kejerumus dalam maksiat. Itu juga dianjurkan dan diwajibkan. Tetapi kita menentukan apakah saya ini memang orang hidayat atau tidak hidayat itu bukan kompetensi kita. Kita minta supaya kita digolongkan kepada golongan yang mendapat hidayat. <clears throat> Dan kita minta dijauhkan dari golongan yang mendapatkan eh, keputusan tidak hidayat. Kalau nanti kita ditetapkan oleh Allah diterima doa kita, maka kita tidak akan mempunyai kesenangan untuk berbuat kelakuan yang tidak baik. Kelakuan yang tidak baik itu banyak macamnya. Misalnya dusta, khianat, dan seterusnya, marah, mengumpat orang, memaki orang, menuduh orang, dan seterusnya. Berburuk sangka, Kira-kira ada kalau tidak salah 80 macam pokok-pokoknya. Kebaikan pun juga banyak. Jadi <clears throat> ditinjau dari hukum sebab dan akibat. Maka pelaku kebaikan akan pasti mendapatkan kebaikan pula. Misalnya taat kepada Allah. Ini prinsip karena itu Islam itu adalah doktrina, aqidah, pengesaan Allah yang esa, kemudian berbuat baik. Jadi menjalankan syariat adalah kebaikan. Kalau tidak, maka kita sudah mulai masuk di dalam pintu kejahatan. Karena itu saudara-saudara, <clears throat> sama dengan orang yang menanam padi, dia panen padi tanam anggur ya panen anggur tanam mangga tapi sebaliknya yang menanam sesuatu yang tidak baik mendapat panennya begitu juga jadi hampir di dunia ini menurut ajaran Islam tidak ada lebih dari dua amal baik dan amal tidak baik kita tinggal memilih dengan apa kita memilih dengan akal jadi orang yang pertama ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan kejahatan, berbuat kejahatan, itu biasanya tidak menggunakan akal. Mesin utaknya dimatikan. Dia kobarkan dan dia nyalakan mesin hawa nafsunya. Pasti dia memilih yang jahat. Orang yang lebih dahulu diberi oleh Allah, sabiqat khair. Orang itu nanti akan menggunakan otaknya kalau mesin otaknya dinyalakan, maka dia akan memilih kebaikan. Masyarakat muslimin, ini masalah pokoknya. Lantas kita sebagai muslim sekarang ini dalam pergolakan. Ya kita sebentar kadang-kadang berbuat sesuatu yang tidak baik. Sebentar berbuat baik, tetapi karena rahmatnya Allah mengatakan pintu taubat tidak kututup ini sebetulnya merangsang kita untuk lebih banyak berbuat kebaikan. Lalu ditambah lagi, satu kebaikan yang Anda lakukan, ku ganjar sepuluh kali kebaikan. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Ini juga merangsang kita untuk berbuat kebaikan. Tinggal apa sekarang ini? Tinggal hidayah. Jadi pergolakan ini masih berjalan Sebentar orang melakukan kebaikan, sebentar orang lupa melakukan kejahatan. Kalau waktu itu dia mesti taubat, pintunya terbuka. Dia taubat dan beres. Kalau bisa dia nanti meningkat sampai dia tidak senang sama sekali kepada kejahatan. Sudah tidak doyan seperti orang makan tidak nafsu. Ini untung. Ini sudah manggon hidayatnya. Lalu dia mendapat petunjuk sampai dia mati. Untung sudah berhasil. Hidupnya ini berhasil. Tapi sebaliknya, orang yang sebentar baik, sebentar tidak baik, sebentar buat baik, sebentar berbuat jahat, dikhawatirkan waktunya mau mati, nepai dia kerja kejahatan. Ini yang berbahaya. Ini artinya bangkrut. Dia rugi. Dan kerugian ini tidak bisa dikejar. Oleh familinya yang masih hidup juga tidak bisa ngejar. Wah, saya punya famili itu berbuat begitu dan mati dalam keadaan tidak baik atau yang dikatakan oleh ahli tasawuf suul khatimah. Ini bagaimana kita kejar? Kita tidak bisa. Kita cuma mendoakan saja. Bisa kita doakan dan doa yang hidup insya Allah sampai kepada yang mati. Tetapi menolong dia itu tidak bisa ditentukan. Karena itu sudah saudara kita ini harus menjadi dokter diri sendiri. Al-aqil tabib nafsi. Orang yang berakal itu dokter dirinya sendiri. Sebab dia tahu. Misalnya seorang tahu kalau uh, mandi waktu dia keringetan dia masuk angin. Ya jangan mandi. Gak perlu pakai pergi dokter. Kalau sudah masuk angin pergi dokter. Buat apa? Kita sudah bisa mengetahui kebiasaan kita. Kalau kita dalam keadaan uh, berpeluh, kita mandi, kita sakit. Ya jauhilah itu. Kalau kita merokok, kita batuk, jauhilah itu. Dan begitu seterusnya. Ini namanya dokter dirinya sendiri. Itu orang yang berakal. Nah sekarang sudah saudara kita tinggal mohon saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala eh, berbuat baik dan disenangkan kita ini untuk terus berbuat baik. Di samping itu kita tambah pengetahuan kita, pengalaman-pengalaman kita dari apa yang dikatakan oleh para ulama yang dikhutbahkan oleh ahli-ahli tasawuf dan yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kita juga cari pengalaman-pengalaman. Seperti kita duduk sekarang ini. Kita masing-masing tambah pengetahuan. Ini qala fulan qala fulan akhirnya qala Allah taala. Ini nanti menambah pengertian kita dan menambah kesukaan kita untuk menggunakan rasio buat memilih kebaikan, tidak memilih sebaliknya. Nah, karenanya saya turunkan dengan takdir Allah ya apa yang dikatakan judul petunjuk-petunjuk kesempurnaan dalam diktat yang ke 49 ini. Ya, yang pertama berbunyi begini. Man dzalladzi ittaba'a hawa falam yakhsar ومن ذا الذي عصى الله فلم يندم ومن ذا الذي خالط الأشرار فسلم ini Bishr al-Hafi salah seorang ahli tasawuf dalam salah satu ceramahnya dia mengetengahkan beberapa pertanyaan maksudnya dalam bahasa Indonesia Siapakah gerangan yang telah mengikuti hawa nafsunya Kemudian ia tidak rugi Coba tunjukkan pada saya maksudnya Orang yang melempiaskan hawa nafsu Kemudian tidak rugi Tidak rugi dunia, tidak rugi akhirat Orang yang main judi itu orang yang mengikuti hawa nafsu Hawa nafsunya mengatakan Ayo kita ambil kekayaan dengan cepat Main dia Main kokot khasirat dunia wal akhirah rugi dunia dan di akhirat akan disiksa karena melanggar perintah atau menerjang larangan jadi tiap orang yang mengikuti hawa nafsu sudah pasti rugi karena itu kita jangan mengikuti hawa nafsu lalu apa ukurannya saudara akan bertanya apa termometernya supaya kita tahu ini hawa nafsu atau bukan kata para ulama bukan saya saya tidak mempunyai pendapat apa-apa saya orang jahil kata para ulama sampean tita ini saja kalau sampean kepingin mengerjakan senang mengerjakan itu tandanya tidak baik kalau tidak ada dalilnya saudara jauh dari para ulama jauh daripada itu sampean tita ini saja segala yang membawa kepada kebaikan biasanya berat tidak cocok dengan keinginannya manusia. Jadi sekarang kalau ada satu pemuda yang mempunyai keinginan, ah saya akan nonton filmnya rame. Tadi sudah dua tiga mobil unit jalan balak balik mengatakan seru, rame. Film luar negeri, fulan, fulan. Syaitan, syaitan akan main. Hati kecilnya mengatakan, ya saya akan nonton. Kebetulan saya ini hari ada satu ribu. Saya menonton datang para ulama atau satu orang tua membisiki di telinganya ojo nonton iku haram iku wah gak seneng dia dengar ini yang mana yang tidak disenangi sebetulnya itulah kebaikan dan kita semuanya begitu sudah sampai nanti bisa menita ini sendiri lah mestinya dalam mujahadah kata Imam Ghazali orang yang berjuang yang berkelahi ini mesti awas betul atau tidak jadi kalau ada dua orang duel satu sama lain ini betul-betul mesti menggunakan matanya, tidak boleh merem. Kalau merem mungkin dia sudah kebacok, belah mati. Jadi tidak boleh merem, dia mesti ngawasi semua gerak-gerik lawannya. Kalau perlu lirik-lirikannya ini diatur. Begitu juga kita menghadapi setan. Tidak boleh lengah. Kalau lengah sudah kejegal sampai. Karena itu di dalam hadis kalau Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kamu wahai Adam tanpa penjagaan daripada Allah berupa malaikat, kamu akan dirobek-robek oleh setan. Disuir-suir Begitu musuhnya setan kepada kita. Setidak-tidaknya fikiranmu dikocak. Hatimu dikocak. Akhirnya kamu memilih yang tidak baik. Jadi sekarang sudah diatur oleh ahli-ahli ulama tasawuf kalau hatimu mau mengerjakan itu hati-hati itu barangkali ada tidak baik. Misalnya kita duduk lalu mendengar orang ngerasani orang lain. Kita senang mendengar orang ngerasani orang itu. Kita inilah ini tidak baik. Tapi kalau sampean dipanggil oleh satu kiai, ayo aku simaan aku tak maca Quran. Aku no, buka oh. Wah, bukan main. Seperti orang pegel itu tidak senang. Apa sebab? Kamu baca Quran kok. Itu tidak disenangi. Nah, itu sebetulnya kebaikan. Dan contoh di sini banyak sekali, sudah tidak bisa dihitung. Tinggal saudara sendiri yang menentukan. Oh, hati saya kok mau ke situ? Ya jangan terang jangan tidak cocok kalau hati saya kepingin berbuat sesuatu yang diingin-ingin diidam-idamkan itu biasanya tidak cocok tapi kalau ada yang kurang enak mesti dipaksa itu kebaikan melangkah pagi ke masjid itu tidak semua orang tertarik ke situ tapi melangkah dengan kartu undangan ke satu tempat kasino untuk melihat dansa itu semua orang tertarik ke situ. Lantas antara yang tertarik, eh, antara yang menarik dan yang tidak menarik ada perjuangan. Ini yang diperlukan. Dan atas dasar perjuangan ini orang diganjar oleh Allah. Wah, hambaku ini ulet mempertahankan perintahku. Persenono. Pantas di persen. Ada orang tidak ulet. Begitu disebul oleh setan dia lari melompat pergi ke kasino untuk dansa atau ke meja biliar untuk main atau ke sana atau ke sini akhirnya dia koprol bersama dirinya sendiri yang tepuk tangan sambil tertawa lebar adalah setan sendiri akhirnya dia menyesal menyesal jadi sudah ukuran kalau berbuat sesuatu perbuatan mengikuti hawa nafsu menyesal Endek-endekan saja. Kalau ada orang marah, sedang marah, itu setan bisa membuka sekrup-sekrup kecil-kecil lalu ngowos dari orang ini maki-makian. Meso dak karu-karuan dia. Maki sana maki sini. Akhirnya sudah mulai anu setan sudah lega. Malaikat yang kiri sudah menulis banyak catatan dosa. Dia menyesal. Iya, aku mah ngomong kayak ngono ki ya apa sih? Dak pantas teman-teman. Menyesal. Ini di dunia. Ini kalau diberi oleh Allah perasaan. Ini juga mesti dia syukur karena biasanya orang yang merasa menyesal habis maksiat dia kepingin minta tobat. Tapi kalau tidak diberi perasaan, ya Allah saja insya'a afa anhu wa insya'a azabahu. Yang kedua, man dzalladzi 'asallaha falam yandam. Coba tunjukkan padaku orang yang melanggar perintah Allah kemudian ia tidak menyesal. Kadang-kadang orang yang yang yang sensitif dia melanggar janjinya kepada teman saja dia menyesal. iya aku biar janji kalau konco gula saiki kok aku dah iso nepati janji. Dia menyesal. Bagaimana dengan janji-janji kepada Allah yang dia janji inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati tahu-tahu dia melanggar segala yang diperintahkan atau sebagian besar daripada perintah Allah. Karenanya ini orang pasti rugi dan menyesal. Ya. Yang ketiga, wa man dzalladzi khalaqal asrar fasalim. Jadi untuk yang kedua ini tadi kita harus menjauhi maksiat. Masalah saudara tidak bisa nambah e, taat, belum bisa bangun malam, belum bisa Sholat witir 11 rakaat belum bisa sholat duha 8 rakaat belum bisa e, sedekah daripada e, sunnah-sunnah dan itu masalah enteng itu. Jangan dikerjakan itu. Tapi yang penting maksiatnya tinggalkan seluruhnya. Sebab maksiat itu adalah negatif. Positifnya taat kalau saudara belum bisa mencapai ke positif, tinggalkan dulu yang negatif yang akan merugikan ini. Sebab saudara akan menyesal. Menyesal di dunia, menyesal di akhirat. Jadi lebih baik saudara tidak bangun tahajud, tetapi jangan maksiat. Ada orang bilang, yo aku tak bangun masjid aku. Lantas, aku tak main saiki. Oleh uh, lutri sekian saya bangun masjid. Ada apa? Allah Ta'ala tidak butuh saudara punya masjid jangan lotre dan jangan bangun masjid cukup sebab ada orang mau ngotot berbuat taat tetapi harus melanggar dulu Allah Ta'ala tidak menerima sesuatu yang tidak bersih yang penghabisan dia mengatakan siapakah gerangan yang bergaul dengan orang-orang jahat lantas ia selamat selamat dari kejahatannya orang jahat selamat dari serempetannya orang-orang yang memang tidak karu-karuan itu tidak ada tiap orang yang kumpul dengan kumpulan yang tidak baik dia mesti kecipratan dia mesti menurun mengambil tertarik sebab kejahatan itu menarik sebetulnya saja terus terang saja menarik mempesonakan ada dua dua anak sama-sama umur 11 tahun yang satu sudah merokok yang satu belum pasti yang belum ini akan merokok tidak sebaliknya ini kaidahnya belum pernah terdengar bahwa yang merokok berhenti karena melihat temannya tidak merokok itu wallahu alam apa pernah terjadi di dunia apa belum pernah yang jelas ah, jarang tapi yang tidak merokok ini melihatan yang merokok ini pasti dia coba apalagi kalau yang merokok ini pernah mengatakan coba gitu sedotan cici sekali sedotan dua sedotan sudah lepaskan sudah jalan sendiri dia jadi kumpulan ini anak yang asalnya tidak merokok kebetulan ketemu orang yang merokok ah, teman yang merokok ketularan juga yang minum waliyat belah duduk dengan kawan-kawan semuanya minum Masuk restoran semuanya pada minta bir. Ini orang minta kopi misalnya. Wah dia diejek. Kalau dia diejek kadang-kadang dia tidak tahan. Opo riko iki? Mosok sepisan wae bareng ono kancamu mosok main mencil sendirian. Ada saja nanti kata-kata setan itu yang logis sekali. Kayak sudah cocok dengan mantek dan dengan logika. Akhirnya ini orang bilang, "Ya ya wis tak turuti Akhirnya dia jadi nyetek lebih daripada teman-teman begitu juga seterusnya kumpul dengan teman-teman yang suka pergi kepada pelacuran waliyadbillah maaf-maaf juga menular dan begitu seterusnya jadi pertanyaan ini saya kira cocok dan lebih cocok lagi kalau kita renungkan bersama ini pertanyaan harus kita jawab dari pengalaman kita sendiri saya 60 tahun hidup, saya kira apa yang dibicarakan di sini ini kok seperti sudah tepat betul. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya kemudian tidak rugi. Siapa yang mengikuti yang yang melanggar perintah Allah yang tidak menyesal. Siapa yang kumpul orang yang jahat lalu dia bisa selamat. Semuanya ini jawabannya dengan tegas tidak. Tidak ada. Jelas ini, tidak ada. Dan kalau ada itu ya di luar perhitungan sudah. Seperti orang lompat daripada tingkat yang ke-17 dari wuwungnya suatu building dia turun jatuh ke tanah lalu baik tidak ada apa-apa. Ini jarang ini. tidak bisa dipakai buat ukuran. Karena itu kita bicara apa yang biasa terjadi di dunia. Yang kedua, idza tawaharat 'alaikal umum fa'alaika bila haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara kita semua tanpa kecuali orang yang tua maupun yang muda, perempuan atau laki, alim atau jahil, siapa saja itu biasanya sering kedatangan sumpek. Sering kedatangan ham. Ham itu yang menjadikan kemelut dalam pikiran lah itu juga ada akibat. Itu merupakan akibat. Akibatnya atau dosa yang dikerjakan. Karena dia habis berbuat maksiat. Dia datang sumpah. Habis duduk ngunem orang. Ngerasani orang. Habis itu sumpah. Habis bohong, dia sumpah. Habis mengambil hartanya orang. Juga sumpah. Nah, sumpah ini kadang-kadang berat karena dosanya besar. Tapi karena karena dosa kecil. Marah bukan pada tempatnya. Habis marah dia sumpah sendiri. Ini aturannya, obatnya atau resepnya. Kalau Anda dalam keadaan sumpah, ada doa-doa yang dikatakan doa-doa karb, doa-doa sumpah. Antara lain sebagaimana hadis yang sahih, la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis yang lain mengatakan kalimat la la haula wala quwata illa billahil alil azim akan menghilangkan 80 penyakit. Antara lain dan dan bahkan yang paling enteng adalah sumpek. Itu bisa hilang. Itu yang paling enteng bisa hilang. Jadi tersapu, terobati oleh la haula wala quwata illa billah. Kenapa lantas kita tidak mau membaca ini? Ya sudah sepantasnya kalau kita membaca ini tiap hari sekuat tenaga kita. Di samping dikir-dikir yang lain. Sebab kita nyatanya tiap hari berbuat kesalahan terhadap Allah, terhadap keluarga, terhadap diri sendiri, terhadap teman-teman. Itu biasanya kita berbuat salah. Mesti habis salah ada sumpahnya. Itu ganjarannya orang berbuat salah, sumpah. Seperti menyesal, tetapi merupakan semacam bundelan dalam hati. Tidak bisa dinyatakan. Itu bisa dihilangkan dengan La haula wa la quwata illa billah la alim Apabila anda merasa dilanda oleh kegelisahan, maka bacalah La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil Yang kedua, idza tawaharat 'alaikan ni'am Fa'alaika bisyukur. Kalau kata dia, apabila Anda diganti, digenangi oleh nikmat-nikmat Allah, maka hendaklah Anda bersyukur. Saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada diri saya dan kepada saudara sekaligus. Siapa yang merasa dirinya sekarang ini tidak digenangi oleh Allah dengan dengan nikmat? Siapa sekarang ini yang merasa tidak berenang di lautan nikmat? Kita ini sebetulnya semuanya ini berenang di lautan nikmat Allah Antara lain nikmat sehat. Nikmat iman sampai sekarang tidak terkocak dan tidak tergoncang. Ini nikmat-nikmat besar. Kemudian saudara bisa pindah kepada udara yang saudara hirup. Keamanan yang masih ada di sekitar kita. Cahaya matahari yang sampai kepada saudara tiap hari. Ada orang dimasukkan dalam sel tidak bisa kelihatan matahari. Buka, mukanya pucat, dagingnya, kulitnya kusi karena kurang vitamin E atau D dan lain-lain. Saudara tahu air yang saudara minum, betapa nikmatnya itu, berapa harganya itu air. Saudara bisa tahu bahwa ini air berupa nikmat yang besar kalau saudara di tengah-tengah sahara. Walaupun masih ada satu dream air di truk yang jalan di antara Yaman ke Mekah itu orang-orang menghemat air. Saudara pikir bukan main. Kalau ada orang boros air, mungkin dipukul. Khawatir kalau ada air mati. Coba saudara lihat. Ingat diri sendiri saja. Berapa canting saudara kalau mandi sore? Pagi, sore, mandi. Puluhan canting saudara buang. Berapa gayung yang saudara tuang. Lihat ini pulau dan negeri dan tanah air saudara ini. Lihat bagaimana airnya. Ini nikmat. Jadi kalau saudara bicara tentang nikmat, saudara tidak bisa menghitung. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menantang dalam kitabnya dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kamu mencoba mengijir nikmat Allah satu persatu, kamu tidak akan dapat buku yang bisa memuat tulisan itu. Seratus ribu buku masih penuh, masih tambah. Nah, kalau kita sudah tahu demikian, kata pembicara ini, hendaknya Anda syukur. Syukur itu berterima kasih. Terima kasih itu bagaimana? Gunakan itu semua untuk merelakan yang memberi. Pergunakan kesehatan Anda untuk ibadah. Artinya sama dengan merelakan, menyenangkan yang memberi. Anda pun nanti akan diupai lagi sudah dapat sehat, dapat upah sorga. Setidak-tidaknya upah selamat. Orang yang sehat dan badannya dipakai untuk ibadah tidak punya lawan. Orang semua senang padanya, senang. Sholatnya lima waktu jamaah. Duitnya kalau ada duit, zakatnya lengkap. Kepada keluarga dia baik. Kepada tetangga dia baik. Kepada teman-teman dia baik. Apalagi dia ini syukur. Nah, kalau syukur ditambah lagi, lain syakartum la azidannakum. Jadi sudah pokoknya umat Islam ini sudah bolak-balik enak saja sudah. Apakah ini e, dikatakan orang ini sakit atau orang ini baik, atau walaupun sakit pun kita mesti syukur. Sebab sakit itu ada kalanya merupakan ciwiran kuping buat orang yang lupa kepada Allah dicewir. Inilah sakit. Berasa kamu? Lihat sekarang paru-paru mau flek. Lihat jantungmu sekarang kata dokter penuh dengan kapur. Ya apa kamu? Kamu sudah mulai derdek. Lihat kamu sekarang ada kanker. Lihat kamu takut. Itu takutnya kita dan minta itu sudah merupakan daya tarik untuk kembali kepada Allah. Ini nanti ganjarannya sama dengan dia sholat beberapa rakaat kalau dia ada, ada dosa. Kalau dia ada dosa merupakan itu penghapus dosanya. Ya untung juga. Jadi secara tidak langsung dosa kita dihapus dengan sakit. Sambil sakit kita minta pada Allah, ya Rob, ya Allah, isfini syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Mendoa itu sudah untung juga. Tapi kita mesti sadari bahwa kalau di dalam nikmat jangan sembrono kalau di dalam taat harus khusyuk dan ikhlas. Itu nanti meningkatkan kita ke satu tingkat yang lebih baik dari yang kemarin. Terus meningkat. Jadi konsekuensinya kalau sumpah baca la haula wala quwata illa billah. Melihat anak berandal, nakal. Nasihat kita tidak diturut. Melihat istri marah saja, melihat suami saban-saban ngomel ini kita mesti baca la haula wala quwata illa billah tiada daya dan tiada kekuatan melainkan denganmu ya Allah saya tidak berdaya saya tidak berkekuatan engkau yang kuat engkau yang bisa merubah segala-galanya itu nanti secara tidak langsung saudara seakan-akan sudah nitip-nitipkan masalah ini kepada Allah dan tidak berasa nanti saudara pelan-pelan merasa lega, seperti terobati sendiri. Karena itu saudara-saudara, ini masalah perlu kita bicarakan pada malam ini supaya jadi satu pengalaman bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin, akhirnya sebagian ulama berkata, "Inna Allah Ta'ala nasaba syai'ain. Ahaduhuma amir والآخر نائل فالأول يأمر بالشر وهي النفس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن النفس لأمارة بالسوء والثاني ينهى عن الشر وهي الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Fakullama amaratka nafsuka bil ma'asi wa wasyahawat fasta'in bis salat. Ini ulama berkata Allah Subhanahu wa taala menentukan dua perkara di dalam Quran ini, dua-duanya dalam Quran. Yang pertama selalu menyuruh kita eh, selalu menyuruh kita berbuat yang tidak baik sedang yang lain mencegah kita. Yang satu menyuruh, yang satu mencegah. Yang menyuruh itu nafsu, hawa nafsu. Menyuruh apa? Menyuruh kepada kejahatan. Yang kedua mencegah. Mencegah kepada apa? Mencegah kepada perbuatan yang tidak baik. Jadi yang pertama itu menyuruh kepada kejahatan, yang kedua menarik kita dari kejahatan. Yang pertama itu namanya hawa nafsu, yang kedua namanya sholat. Jadi sekarang saudara sudah mempunyai ukuran sendiri. <clears throat> Jadi sekarang saudara sudah punya setir. <clears throat> kalau <clears throat> kalau pada masa yang lampau kita belum mempunyai setir, sekarang sudah kita punya setir, kita setir sendiri kita punya hidup ini. Apabila <clears throat> kata dia Karenanya apabila pikiran Anda menyuruh Anda kepada perbuatan buruk maka carilah bantuan untuk melawannya dengan sholat jadi kalau hawa nafsu menyuruh kita berbuat jahat lekas-lekas ambil wudhu menghadap kiblat sholat ini sholat yang khusyuk menjadikan perbuatan yang saudara rencanakan dan inginkan itu perbuatan buruk yang saudara inginkan itu gagal <clears throat> dan buruk. Jadi kita sekarang sudah mengerti dengan ini dan ini ayat saudara, bukan bukan kata orang, kata orang bisa meleset. Ini ayat. Jadi inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar wa amman nafs fahiya ta'muru bisyarr. Maaf wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa ammaratum bisu begitu dalam riwayat Nabi Allah Yusuf dalam surat yang bernama beliau dikatakan saya tidak membersihkan diri saya sebab jiwa dan diri manusia selalu mengajak kepada yang tidak baik hawa ini amarah ada nafsu amarah tetapi juga ada nafsu lawamah nafsu yang ritik tapi itu memakai setelan otak otaklah yang menjadikan manusia ini tahu diri bahwa ah perbuatanmu ini keliru kenapa kamu mempunyai rencana demikian ini tidak baik ini salah gitu saudara-saudara dengan uh, apa yang kita bicarakan pada malam ini saya kira jelas bagi kita semua bahwa apa yang sudah kita ketahui ini adalah prinsip-prinsip penyelamat hidup. Hidup yang sebentar ini, ini kita hidup sebentar saja, paling banter 100 tahun. Wa amma umurnya akhirat miliaran tahun. Bahkan tidak ada jarak. Karena kita memakai otak, kita bilang, ah saya akan kekang awan nafsu saya dalam hidup sementara untuk kesenangan beratus-ratus miliar tahun itu. Dan ini namanya akal. Ini namanya logika. Kita tidak akan mengejar hawa nafsu untuk kehidupan sebentar, lalu mati kita dalam keadaan rugi, akhirnya kita rugi dunia dan rugi akhirat. Menyesal di dunia, menyesal di akhirat. Ini satu kekeliruan. Kekeliruan yang tidak bisa dimaafkan karena kita sudah diberitahu. Jadi kita harus hati-hati. Ini prinsip. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, dia pasti rugi. Barang siapa yang melanggar perintah Allah, dia mesti menyesal. Barang siapa yang mengkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, dia pasti tidak akan selamat. Satu pasal. Pasal kedua, kalau kamu sumpah tidak dapat menolak itu dan mengelakkannya, maka bacalah la haula wala quwata illa billah. Artinya kembalilah kamu kepada Allah. Pasrahkan dirimu dan persoalanmu kepada Allah. Yang kedua, kalau nikmat bergenang eh, bertubi-tubi datang menyusul, susul menyusul ke alamatmu, maka ketahuilah bahwa Allah menguji kamu. Kamu ini bersyukur apa tidak? Yaitu yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kontan dia tahu. Waktu jin, angin dan seluruh dunia dan jagat ini dipegang atau diserahkan kekuasaannya oleh kerajaan Nabi Sulaiman, maka beliau berkata, "Liyabluwani ashkuru am akfur." Ini ini ujian Allah kepadaku. Saya ini syukur apa saya nanti menolak atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala Jadi lantas akhirnya Allah memberikan kepada kita dua catatan di dalam Al-Qur'an. Nafsumu memerintahkan kepada tidak baik dan sholat akan mencegah perbuatan yang tidak baik yang direncanakan oleh nafsumu itu. Jadi kapan saja ini pakai dipakai sebagai alat untuk menyetir bahtera hidup ini. Saudara-saudara mudah-mudahan dengan apa yang kita baca sekelumit malam ini kita bisa mendapat manfaat asalkan kita semua mengamalkannya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal li wa wa lisa'il muslimin wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم maka sungguh tidak pantas kalau umat Islam masih merupakan beberapa golongan beberapa pimpinan beberapa imamah akhirnya kita tidak ketemu mana yang dikatakan jalan perjuangan dan bagaimana mempersatukan pendapat untuk menghadapi lawan dari segala jurusan. Saudara tentu mengerti Nasoro orang-orang Nasoro, Katolik, Advent, dan Protestan, ini jauhnya antara madhab-madhab ini lebih jauh daripada madhab kita dengan madhab orang Kristen sendiri. Jadi Kristen dengan Katolik ya, Protestan, Katolik, Islam ini sama jauhnya. Toh mereka itu bisa bersatu. Ditambah pula Yahudi bisa jadi satu dengan mereka. Yahudi itu agama lain. Agama Yahudi melaknat Nabi Isa Agama Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa ini bukan anak halal. Maaf, maaf, stop Allah. Bencinya sama Nabi Isa luar biasa. Dia orang yang bilang, Qatalna al-Masih ibn Maryam. Nahnu qatalna al-Masih ibn Maryam. Yahudi. Lah kok sekarang bisa bersatu sama Kristen, Nasoro. Ini sekarang di Amerika ini Carter, Begin semua ngeroyok si Sadat yang Muslim ini. Karena kita tidak punya orang pemimpin yang mengerti apa internasional, apa situasi internasional, maka kita tetap dalam keadaan ini terus, begini terus. Akhirnya Arab sama Arab diadu domba, Yahudi, Nasrani Kristen, Nasrani Katolik, Nasrani Advent bersatu. Sekarang ditambah lagi komunis masuk di situ. Lebih jauh lagi <clears throat> masuk dalam kelompok anti Islamisme internasional. Karena itu saya waktu di Jogja pernah memberikan sedikit wejangan kepada teman-teman mahasiswa <clears throat> zaman almarhum Profesor Kiai Abdul Qahar Mudakir itu waktu Kiai Abdul Qahar Mudakir mengatakan ya kasih eh, kasih pada anak-anak kita ini sedikit saya bilang wahai anak-anak kita wahai ulama kita yang banyak <clears throat> membaca juga buku-buku komunis dan buku-buku Nasoro dan majalah-majalah kaum Nasoro itu sebagian orang itu waktu agak kaget loh ini kita punya ulama kok disuruh baca buku-buku komunis saya bilang saudara <clears throat> al ini kita kalau tidak baca buku mereka kita tidak bisa menjawab apa dia punya hujah dia punya teori kalau tidak kita baca buku mereka nanti anak-anak kita membaca buku mereka dan sesat langsung <clears throat> ini yang saya khawatirkan jadi kita harus baca buku-buku Karl Marx bagaimana teori Meruir dia misalnya bagaimana dia bilang bahwa ini tiap perbuat tiap produksi itu dinilai dengan jam yang dibuang untuk masa pekerja, pekerja. Bagaimana dengan teori Nabi Muhammad SAW? Lalu kita bisa bandingkan bahwa itu keliru. Dalam ajaran komunis mengatakan kalau e, jam ini dibikin dalam tempo dua hari, ya harganya ditentukan menurut hari yang dibuang oleh kaum buruh buat bekerja ini. Lah kalau umpamanya dua orang tukang jam, yang satu bahlul, yang satu tidak bahlul, sama-sama mengerjakan jam dalam tempo dua hari, harganya harus sama. Siapa mau beli? Lukisan Basuki Abdullah yang di dilukis dalam tempo lima hari dengan lukisan saya sendiri yang tidak tahu melukis kecuali sedikit juga tiga lima hari harganya harus sama dengan lukisan Basuki Abdullah siapa mau beli lukisan saya ini di sini kekeliruan kaum komunis dalam menentukan nilai huruf yang dikatakan Meruir jadi kita mesti baca buku mereka dan baca majalah-majalah yang terbit dari mereka yang memuji dan yang melawan. Apa yang dimasukkan yang disisipkan kepada dunia Islam oleh kaum e, barat kebudayaan mereka. Mereka mengatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh Châtelet seorang Prancis kalau di dalam negeri Islam yang umatnya masih kokoh agamanya hancurkan dulu akhlaknya. Ini teori sudah diputuskan begitu dalam pertemuan dan rapat-rapat kongres mereka. Seperti Indonesia, Jawa Timur, banyak santri-santri Pasuruan banyak santri-santri nanti itu film-film cabul di drop di Pasuruan ini sampai pemuda-pemuda di Pasuruan ini bejat kalau sudah bejat walaupun tidak masuk Kristen mereka sudah menang sebab syariat tidak akan terlaksana pemuda yang bejat akan jadi loyo kalau loyo tidak akan pergi ke masjid kalau tidak pergi ke masjid tidak akan dengar mau'idhah hasanah dan dia akan berandal bersama setan ini yang dimaukan walaupun dia belum masuk Kristen Teorinya begitu. Lah kalau negara itu negara kaya, hancurkan ekonominya dulu. Sabotlah ekonomi. Sekarang Amerika sudah ngancam mau turun mau turun ke dia punya militer di Iran karena minyaknya dari sudah dijual kepada Iran. Mulai marah. Sudah dijuali marah. Saya dia tahu bahwa ini ekonominya nanti kuat. Kita mungkin hancurkan. Dan begitulah seterusnya. Jadi saudara-saudara kita mesti tahu, baca apa yang direncanakan oleh mereka itu. Para ulama, kata mereka, ulamanya jangan dikasih mereka kesempatan untuk bertemu dan kompak. Sebab kalau mereka bertemu, terpimpinlah umat ini ke satu arah. Ini yang paling ditakuti, ditakuti oleh pertama dulu Belanda dan akhirnya sekarang seluruh sama. Madhabnya kafir satu, al-kufru millatun wahidah. Ulamanya lantas bagaimana untuk dipecah belah? Lontari saja masalah khilafiyah sudah, pokoknya lontarono masalah khilafiyah nanti tanggung mereka cakar-cakaran. Dan betul. Di kurun yang ke-10, kurun yang ke-11, hijrah, umat Muhammad berpecah dalam beberapa masalah. Khilafiyah terulang, terulang lagi. Padahal khilafiyahnya sudah seribu tahun. Nanti bicara tentang Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Apa yang dimaksud dengan istawa ini? Istawa duduk apa istawa istaulah Lima kalak tu biadai Apa tangan ini? Tangan apa kekuatan? Maka Wahabi mengatakan tangan. Kalau dia bilang tangan tidak boleh tidak. Ya mesti tangan. Yang lain mengatakan bukan tangan, itu kekuatan. Tuhan tidak punya tangan. Cekcok, cekcok, ini umat disisipi sama kaum salibis. Sekarang separuh dari orang Arab itu menganut mazhab komunis dan sosialis. Lihat itu Mesir. Tempatnya ulama, gudangnya ulama. Saya waktu pergi ke Mesir sudah akhir, sudah ulama sudah tidak bisa bicara, sudah ulama ulama sudah semi ulama yang tidak boleh bicara kecuali terbatas. Begitu juga aku saya lihat muka wajah ulama-ulama itu saya kagum. Ulama besar. Saya pergi ke e, Kuwait, ketemu dengan ulama, tapi eh, mereka tidak bisa berhasil. Itu Mesir seluruhnya penduduknya itu lebih banyak pemudanya masuk pemuda sosialis, sosialis ilmiah Arab sosialis ah, sosialis Arab ilmiah. Islamnya di mana? Di situ pusat Islam. Karena Yahudi sudah menginfiltrir, sudah memasukkan data-data daripada sekolah dasar, sekolah rakyat, sekolah taman kanak-kanak di sana waktu Jenderal Glock memimpin Kementerian PDK waktu Inggris menjajah Mesir tahun 1882. Seorang Kristen bernama Dunlop. Mr. Dunlop diserahi jabatan Kementerian PDK. Itu yang membawa anak-anak yang pintar-pintar dari Mesir dikirim ke London dan ke Paris untuk belajar. Kembali lagi sudah maki Quran. Dia bilang Quran kolot, Quran ketinggalan zaman. Ya seperti suara orang-orang yang tidak terpelajar di sini. Dan dunia Islam sekarang dipimpin oleh kaum intelek-intelek yang sekolahnya dari barat. Yang mulai kecil bayinya diperdengarkan nyonya minta dansa, potong bebek angsa, suruh ke kiri, suruh ke kanan itu. Bagaimana saudara mengharap itu orang bisa menjalankan Islam? Bagaimana kalau dia jadi ulama misalnya akan membawa persatuan? Jadi kebutuhan kita yang vital sekarang ini. Takwa Allah. Waruju ila sunnat Rasulullah SAW. fikul kulli syai. Dan mengatur soft. Jangan ada di kalangan kita satu soft yang gerowak, tidak ada orangnya. Mesti rapat saudara. Masalah masing-masing mempunyai pendirian silahkan. Kalau ada orang berpendirian bahwa maulud seperti ini bid'ah, ya jangan hadir. Kalau mau hadir ya akhir, tidak hadir tidak apa-apa. Tapi jangan ngeritik orang yang begitu. Orang yang mengatakan bahwa e, tahlil itu tidak sampai kepada si mayit, jangan tahlil, tidak apa-apa. Saudara terus jalan tidak pakai tahlil. Orang yang mengatakan orang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah di belakang imam Jangan baca Cukup? Apalagi lebih daripada itu? Jangan ngeritik yang membaca. Siapa yang baca juga ada dalil. Dari mana dalilnya? Ya dalilnya ada hadisnya. Karena masalah ini khilafiyah. Jadi masalah khilafiyah harus kita tutup mulai detik ini sampai kita mulai menginjak abad yang ke-15 tahun lagi, yakni 1400. Sesudah tahun 1399 yang kita injak sekarang ini. Kita harus tutup rapat masalah khilafiyah. Ulama yang bicara masalah khilafiyah atau ulama yang senang sahur-sahuran manuk di atas mimbar menganut membawa panutan membawa santri santri yang untuk bermusuhan dengan santri yang lain ini sebetulnya ulama yang agak ketinggalan zaman siapa orang lain sudah kompak orang lain itu bukan seagama dapat seagama kita tidak heran lah kok malah yang satu agama satu nabi satu Tuhan satu giblat satu Quran satu syariat satu rukun iman kok bisa berpecah ini orang semua tidak mengerti dari mana datang perpecahan kata Syekh Hasan al-Banna ya sebetulnya ini kurang baca atau kurang kurang sadar atau ya kurang memerhatikan ehwal lawan jadi kita apa saja dilontarkan kita bicara kita mesti tahu mana yang mesti kita bicarakan kalau saya saudara tanya saya kok lebih condong kita bicara masalah muttafaqun aleh kepada para umat Islam yang ada sekarang seperti rukun iman 6 rukun Islam 5 Antara rukun Islam itu ada namanya sholat. Sholat itu lima waktu. Nama-namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak sah sholat, melainkan dengan wudhu. Tidak sah wudhu, melainkan dengan niat. Dan itu semua ada. Wudhu yang dibahas adalah A, B, C, D. Tertib. Uh, eh, khusyuk di sholat namanya tumak nina. Itu dulu. Rukun sholat itu begini. Rukun jamaah begini. Syarat-syarat pergi haji begini. Kalau kawin mesti ada ijab kabul ada saksi dan sebagainya dan ini namanya muttafaq alaih ini masalah tidak ada dua kepala bertentangan dari kutub ke kutub umat Islam bersatu ini dulu ajaran umatmu yang jumlahnya 100 juta ini biar belajar ini apalagi menteri agama mengatakan bahwa eh, ada Malik atau menteri agama yang tidak ada di dunia umat Islam lebih besar dari Indonesia ini ajaran ini jangan dimulai dengan unut itu ada atau bid'ah itu muhtalafi, itu tidak perlu. Walaupun tidak kunut, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sholat, bagaimana? Di Wonosobo saya pernah didatangi oleh satu orang. Seakan-akan dia itu mu'alaf. Bib, nek ngoten kalau Bali mawon dan Kristen mawon. Loh, ya nopo jeneng cakri dulu. Lah, kalau saya ke sana katanya salah saya punya sholat ini. Kesini katanya saya salah saya punya sholat. Yang mana yang betul? Pun nek ngoten kalau Kristen malih boleh ngoten. Sumpah dia. Dia tidak tahu bahwa ini masalah, masalah sebetulnya yang kalau dia tidak mengerjakan tidak ada apa-apa. Dia bilang perkara kunut. Saya ini kalau dilanggar kunut, ditulit sama orang. Oh, pori kok kunut ini kayak uang goblok nggak ngerti agama. Dilabrak sampai saya ini katanya dia seperti orang sudah musyrik dan besok mau masuk neraka. Padahal saya ini ngadep giblat, masa saya mau masuk neraka? Keluar lagi katanya, wah kono kono kadek kadek fatihah, ada kadek fatihah, begitulah seterusnya. Ini menyebabkan kita punya umat bingung ajarono dulu yang mutafak alaih kira-kira 3000 masalah baca bidayatul mujtahid baca al-fiqh al-mukhtalaf ulama itu 3000 masalah yang mutafak alaih kalau ini umat sudah tahu 3000 masalah berarti ini umat sudah ulama coba tanyakan pada satu orang di tengah jalan eh sini ya coba kamu baca 100 masalah saja yang mutafak alaih apa tanda nih Tanya apa saja masalah 100 100 Jangan 200 100 saja Kadang-kadang yang berkoak-koak di atas mimbar itu panggil dia duduk sini, bacakan untuk saya 100 masalah, mutafak kali. Mungkin dia kewalahan. Jadi ini lebih dulu. Kalau anak kecil masuk sekolah dasar, jangan diajari aljabar, masih belum. Anak di taman kanak-kanak disuruh ngajari uh, atom fisika, bagaimana cara nyampurnya atom. Ya tidak ngerti dia, sakit dia punya otak. Anak baru lahir dikasih sate, katanya apa? Main gemuk supaya lemu mati ini anak perutnya buang air terus sakit belum wayangnya dia makan sate nah kalau sudah seperti kita ini Pak Insya Allah ya terus dihancurkan saja oleh perut betul apa tidak sudah saudara iya. jadi kita ini sekarang ini harus mencari jalan mengatur soft sudah masalah golong-golongan apa ini harus kita kendorkan sedikit tidak kita semakin straight tidak kita semakin ulet memegangi ini melepaskan yang besar Akhirnya ini yang kita pegang ini juga tidak ada manfaatnya. Apalagi golongan-golongan yang merupakan ahzab. Ya ini tadi Rasulullah SAW melihat ada hizib ansor, ada hizib muhajirin, dia bilang, lah. Tidak boleh ada dua hizib, aku ada. Tidak boleh ada dua golongan, aku masih hidup. Satu, imamah, itu perlu. Ini imamah. Masyarakat muslimin, izinkanlah saya agak berterus terang sedikit. Dalam munasabah yang baik ini. Saya dulu pernah masuk partai. Dan bukan tanggung-tanggung terhadap partai. Saya dimacungi Waktu saya hidup di dalam kepartean itu berapa 11 tahun atau 12 tahun, saya merasa betul-betul saya jauh dengan ikhwanul muslimin yang lain. Saudara-saudara kita agama yang lain, eh, eh, saudara-saudara seagama dari partai lain itu agak berlainan. Antara lain saudara-saudara kita dari PSII, dari Nahdlatul Ulama. Saya jauh mereka. Ya saya dekat dengan saya punya Kalau pusat menginstruksikan gini, saya anggap ini sudah Betul. Padahal saya kadang-kadang tahu bahwa ini tidak cocok. Karena ikatan kepercayaan, disiplin partai. Ini disiplin beda bolalah ini. Wa akhiru da'wahum partai-partai yang mempunyai jasa pada republik ini umatnya tidak ngicipi jasa itu. Ngunduk yang ngunduk bukan kita. Apa sebab? kalau kita berpecah. Saya tidak bilang bahwa Partai Masyumi tidak punya jasa politik. Saya tahu di orang ada jasa, masalah meja bundar dan masalah itu di sini ada cuma hasilnya kemana mana orang-orang semuanya di luar pagar malah kalau disebut wah iki mim wah sudah di luar pagar sudah bicara saja tidak boleh kok sampai begitu ini orang ada jasanya lah manusia-manusia PKI keluar semuanya jasanya apa jasanya dia baru merobek-robek Republik Indonesia tahun 65 tapi gagal ini jasanya jadi sekarang dunia ini terbalik. Apa sebab? Sebab kita punya soft tidak ada. Dan jangan dikira, jangan dikira Nabi Muhammad SAW senang dengan itu. Jangan dikira. Keliru sudah sudah mengira bahwa Nabi Muhammad SAW senang. Baru tiga minggu yang lalu saya panggil satu orang Muslim. Sampaikan saya titipi ya. Sampaikan salam saya kepada uh, pimpinan yang punya organisasi. Katakan saya ingin soan kapan bisa diterima. Letterlet begini dia bilang baik Bib Ahad yang akan datang ketemu lagi dia bilang saya pikir-pikir atas nama apa saya mesti sampaikan sampaian punya salam ini kepada orang itu ajib menyampaikan salam perlu ada putusan organisasi ya Pak ini keliru ini kelebihan la taqlu fi dinikum kalau itu dianggap alat maka itu sebetulnya asmaun sama itu muha antum wa abaukum zaman Nabi tidak ada. Yang zaman Nabi saja kita pegangi lagi. Ini perlu kita putar 100%. Sekali lagi saya peringatkan, masalah Iran, masalah Khomeini, ini satu kejadian yang perlu saudara pelajari. Terlepas saudara setuju atau tidak setuju. Alirannya apa, tapi dia adalah satu manusia berjasa. Dia sendirian, tanpa partai, tanpa angkatan bersenjata, tanpa apa. Dengan iman billah wal yaumil akhir dan ilm itu orang alim Saudara kalau disuruh bicara dia mengenai ceramah, saya pernah di Iran 6 bulan. Saya dengar ini ulama-ulama Syiah yang di Iran. Bagaimana kalau mereka membawa satu uh, muhadarah tentang uh, masalah tentang ma perburuan dalam Islam. Perbandingannya perburuan Adam Smith, perburuan Malthus, perburuan Karl Marx, perburuan sesudah revolusi Prancis. Ini ulama yang pakai serbana. Kaget saya ulama dan memang ada ilmu agama dan ilmu umum yang memimpin satu revolusi sendirian di atas sejadahnya dia memimpin itu dan tumbang kemaharaja maharaja dirajaan seorang absolut monarki seperti Shah Shah yang menamakan dirinya maharaja diraja jatuh dan menangis itu Shah dengan sapu tangannya di muka kapal terbang yang akan membawa dia ke luar negeri ini perjuangan sebab umatnya satu. Umatnya apa dikatakan oleh ini? Hitam-hitam, putih-putih. Saya kira zaman Wali Songo dulu, zaman sesudah itu, zaman dimana Brawijoyo dan lain-lainnya itu ada clash dengan umat Islam itu pimpinannya satu. Tauhidullah wa tauhidun nas. Pimpinanmu mesti satu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'buduni Wa ana rabbukum fattaguni dalam ayat yang lain. Kalau dua, kamu kewalahan. Dapat ada dua kepala. Kalau dua kepala, dua syur. Jadi itu imam memakai majelis-majelis anggota musyawarah. Diwan majelis syura. Sayyidina Abu Bakar mempunyai legislatif majelis syura. Juga Sayyidina Umar, juga Sayyidina Ali, juga Sayyidina Uthman. Ini yang saya harapkan saudara-saudara dalam pertemuan-pertemuan seperti ini aturlah soft-soft kembali saya cek kepinginnya mengadakan pertemuan para ulama dari segala aliran untuk mempertemukan apa sih sebenarnya yang kita mesti ikhtilafkan ini. Tapi di kalangan kita terbatas. Dan bagaimana kita mengatur dakwah supaya dakwah ini uniform, sama. Apa yang diketengahkan kepada umat? Kok centang perenang begini? Umat tidak bisa menerima. Umat kita belum ulama, belum pelnya pel tinggi, masih perlu dibina terus perlu diatur terus tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa dijoki dengan masalah-masalah khilafiyah nanti mereka kabur akhirnya benci membenci cok yang menonjol agama tidak menonjol pada satu waktu saya <coughs> tahu bahwa masjid itu kosong karena tidak disolati oleh golongan tertentu yang lain. oh buatan itu HP lain. Wah itu lain golongannya itu pakai adzan dua kali walhasil semua bertentangan dengan Nabi dan berkelahinya tentang masalah kisah ini tidak masuk masjid ini kan rugi dia ini taksub ini namanya uh, fanatisme kita boleh fanatik kalau kita kepada Nabi SAW ini kita fanatik selain daripada Nabi tidak boleh kita fanatik kita bisa, bisa salah saya bisa salah partai-partai bisa salah Nah, kita mestinya atur bagaimana kita kembali kepada jalan yang tidak mungkin ada kesalahan. Kita ulama bertemu, kita bicarakan. Kalau ini masih perlu dibicarakan di antara kalangan ulama terbatas, mari kita bicarakan. Batas putusannya disampaikan. Kalau tidak ada putusan yang bisa ketemu, dibiarkan masing-masing menjalankan apa yang dia kerjakan asal saja tidak menyangkut masalah rukun iman dan rukun Islam. Asal tidak menentang Islam secara prinsipil. Kalau bertentangan dengan Islam ya kita tegur, tidak bisa. Pada satu waktu ada orang bicara rame-rame di atas mimbar tentang itu loh, kegiatan itu. Ulama yang pakai bara api. Itu kan syirik. Ulama ini bicara di atas mimbar dengan ngototnya dia bilang itu ulama yang pakai bara api itu ulama syirik. Saudara-saudara, kalau dia itu belum tuntut hadisnya bara api, dia mestinya tidak boleh masuk di mimbar khutbah begini. Lah kok pas ngotot? kok genau namanya nahi mungkar ini tidak betul ada hadisnya bara api ada satu orang yang ngatur bara apinya Rasulullah SAW untuk mewangikan masjid Madinah namanya Mujab Nuaim bin Mujammil baca hadis-hadis